Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd Saudara-saudaraku sekalian seiman seislam My brothers in Islam I know some brothers not come from Indonesia I'm sorry I do not speak in America or English because I'm worried speaking English. So I speak in Indonesia saja, ya. Bukan boring, nggak bisa bahasa Inggris ya. <laughs> Alhamdulillah. Kemarin kita sudah bahas bahwa Islam itu bukan hanya hablum minallah, tetapi juga hablum minanas. Jadi kita ulangi lagi. Islam itu adalah hubungan dengan Allah tetapi hubungan hablum minanas. Inilah the major two dimension in Islam. We have relationship to Allah and relationship to people. Dan dua-duanya itu jadi satu kesatuan, tidak boleh lepas. Bahkan yang satu bisa menggugurkan yang lain. Sistemnya penalti. Hablu minallah itu adalah sahadat, sholat, wah, sahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kenapa ini bisa menggugurkan yang lain? Contohnya, sholatnya bagus, tahajudnya bagus, duhanya bagus, oh pokoknya hebat sholatnya. Tapi hablu dia rusak. Mulutnya jijik, nyinyir, bibirnya jebleh, ngomongnya kotor, ini habis. Ya Rasulullah orang itu ahli ibadah, sholatnya bagus, puasanya bagus, pasti dia masuk surga. Kata Rasulullah, dia ahli neraka. Kenapa? Semua ibadahnya habis seperti daun kering dimakan api. Ibadahnya nol, hablu minanasnya nol. Hanya karena satu, dia gagal membangun silaturahmi hablu minanas, tu'ti jaroha bilisanika. Dia suka merusak tetangga dengan lidahnya. semua ibadahnya hablu minallahnya, nothing di hadapan Allah. No. Jadi sekali lagi, hablu minallah itu given, melekat, tidak bisa Seorang muslim wajib syahadat, seorang muslim wajib sholat, puasa, zakat, haji. Itu given kewajiban karena saya muslim sholat. Kalau tidak sholat bukan udah titik. Tapi apakah kalau sudah sholat pasti masuk surga? Belum tentu. Justru kita buktikan di dalam hablum minanas. Makanya hablum minanas itu kalau di sini given, di sini achieve achievement harus dipraktekan, harus diraih achievement. Nah, minanas ini kalau di sini disebut kesimpulannya disebut dengan zikir azikro. Kalau hubungan dengan manusia hubungannya fi fikir. Itu bedanya. Kepada Allah dosa pakai mikir, Zikir dulu, iman dulu, Allahu Akbar. Baru nanti kita akalin. Kenapa Allah itu Akbar? Oh, karena begini. Kepada manusia, zikir dulu. Jangan percaya 100% pada manusia. Baru setelah interaksi, baru kita percaya. Itulah achieve, achievement. Itu bedanya hubungan kita dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Sebab itu keseluruhan hablumillah itu melahirkan zikir. Zikir itu apa? Ibu, zikir apa? Mengingat. Sudah mengingat? Memuji, menyebut. Titik atau koma? Menyebut nama Allah, titik. Koma. Nah, kalau titik bahaya. Zikir menyebut nama Allah, nanti ada maling soleh. Maling bawa linggis, ngebuka pintu sambil zikir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin Masya Allah, subhanallah. Maling soleh sambil maling zikir karena kita nganggap zikir itu adalah ucap ucapan tidak. Zikir itu adalah remembrance. Mengingat nama Allah kemudian bergetar hatinya. Lihat Al-Anfal ayat 2. Ciri-ciri orang mukmin itu apa? Silahkan dibaca surat ke-8 ayat 2. Ah, ngajinya nggak pernah bawa Quran nih gimana? Eh kalau ngaji bawa Quran. Orang Kristen aja kalau ngaji ke gereja bawa kitab. Kalau di sini sudah, sudah di luar kepala semua sih Al-Qur'annya. Ya. Ah, harus buka Quran ayo. Ya, Silakan Al-Anfal ayat 2. Ya. Apa artinya? Artinya? Ya. Bergetar hatinya. Ciri orang yang beriman itu kalau disebut atau menyebut nama Allah bergetar hatinya. Apakah kita bergetar nggak sama ini? Bergetar perutnya kalau tidak. Menyebut nama Allah bergetar perutnya. Lapar. Harusnya bergetar hati. Innamal mu'minuna ladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum bergetar hatinya. Apa? Ya karena saya orang psikologi, bergetar itu saya tafsirkannya sebagai awareness. Sadar. Oh iya, yeah? oh ya Allah ada. Allah melihatku. Allah watching us all the times. Whatever you are, dimanapun anda, Allah melihatmu. Kalau Allah sudah merasa melihat dalam hati dan merasakan bahwa Allah hadir dalam hati, yes, kita termasuk orang takwa. Lari lagi coba Pak Muazzam lihat surat Prof ayat 16. Surat 50 ayat 16. Itu zikir. Zikir itu bukan menyebut. Menyebut itu hanya media, tapi ujungnya adalah bergetarnya kesadaran. Aku merasa dilihat oleh Allah. Aku merasa Allah tahu bisikan hatiku. Apa katanya Pak Muazzam? Ya. Dan mengetahui apa? Hatinya terus? Allah lebih dekat dari daripada urat lehernya sih. Jadi Allah itu dekat, dekat sekali. Sehingga ada orang sufi mengatakan Allah gak pernah meninggalkan kita. Sehingga belum ditemukan, ya Allah jangan tinggalkan aku. Dia ada doa, ya Allah jangan tinggalkan aku. Karena Allah gak pernah meninggalkan kita. Karena rahmannya Allah dia covering. Ya, dia menjadi selimut kita, di blanket Allah itu. Dia dia memeluk kita. Tapi yang ada bukan Allah meninggalkan kita, tapi kita meninggalkan Allah, menjauhi Allah. Satu Allah itu Allah itu menunggu. Allah, Allah tidak meninggalkan engkau. Jangan berputus asa. Ya Allah aku nggak dapat SS. Ya Allah kapan green card? Oh sudah sholat kok nggak dapat juga. Emang sholat tuh dapat SS? Bukan sholat tuh kewajiban. Eh semua achievement berusaha ke Alvarado sana banyak tuh. Ya kan gitu. Eh, gitu. Sudah sudah ke sana saya juga ingin tahu gitu apa-apa sih ya. Jadi subhanallah Ibu bapak sekalian Jangan putus asa kepada Allah. Allah begitu dekat. Aku jauh, engkau jauh, terus aku dekat, engkau dekat. Terus hati adalah cermin tempat pahala dan dosa dan segala macamnya ada. Bapak, ya, aku dekat, Allah dekat. Aku. Satu Allah tidak merubah engkau kecuali engkau merubah dirimu sendiri. Ar-Radu ayat 13. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma dan Allah tidak merubah engkau. Engkau yang merubah. You have to change yourself. Ya. Yeah. Jadi destiny itu is not something that you waiting for, but something you must be achieve. Itu destiny. Nasib itu apa beda nasib dengan takdir? Ayo. Kita ini merubah nasib atau merubah takdir sih hidup nih? Yes, merubah nasib. Merubah masa lalu atau merubah masa depan? Masa depan. Jadi kalau kita bagi past, present, future. Takdir di mana? Past atau future? Takdir. Past. Hari ini from the beginning, now on ke belakang itu takdir. Jadi hari ini ke depan itulah nasib. Jadi nasib itu di sini. Ya, disinilah kita adalah a amal. Berbuat sesuatu untuk memetuk peruntungan kita, nasib kita di masa depan dengan bercermin pada takdir kita di masa lalu. Itulah seorang muslim. Dia future outlook, lihatnya ke depan. Maliki yaumidin. Di depan itu ada yaumidin. Maka seorang muslim itu selalu lihatnya ke depan. Sebab itu ihdinas sirata mustaqim. Jadi ketika Bapak saya ihdinas siratal mustaqim, hati bergetar. Ihdina itu huda. huda petunjuk. Ihdina berilah aku petunjuk. Sirat berasal dari kata sarwata artinya yang menelan atau jalan yang besar sekali itu sirat sehingga mobil tertelan oleh jalan itu sehingga lancar. Al mustaqim jalan yang menuju kepada engkau lurus. Jadi kalau asirat pasti mustaqim. Kalau sabil belum tentu mustaqim. Bahkan, bahkan hanya sirat yang mustaqim. Kalau sabil biasanya sabul salam, sabil muhtadin. Tapi asirat pasti al mustaqim. Itu hebatnya. Sehingga sirat itu freeway kalau di kita Kalau sabil itu gang jalan-jalan kecil. Maka ketika ihdinas siratal mustaqim ya Allah berikan aku jalan yang sangat lapang sehingga aku bisa ketemu engkau. Jadi ada seorang sufi meng mentafsirkan ah arti ihdinas siratal mustaqim ya Allah hantarkan aku menuju jalan ridhomu. Sebab kalau ditunjukkan saja belum tentu kita masuk. Saya itu dalam ihdinas siratal mustaqim itu semacam doa. Please oh my Lord Allah Ya. Take me to your straight way. Take, ambil saya. Not only point out, tidak hanya di menunjuk, tapi hantarkan saya. Saya dihantarkan oleh pemilik pasti sampai. Kalau ditunjukin saja tuh tuh tuh jalannya, belum tentu kita sampai. Makanya orang sufi bilang, "Ihdinas siratal mustaqim." Bergetar hatinya, "Allah, hantarkan saya." Hantarkan saya, Allah. Jangan biarkan hawa nafsu saya membimbing saya sehingga saya keluar dari sirotol mustaqim. Makanya selalu sirotol mustaqim. Pasti ketemu Allah. Ingat nama Allah. Jangankan zatnya, hurufnya saja Allah tidak mati. Dibuang alifnya masih bunyi apa? Lillahi untuknya Dibuang lamnya masih bunyi, lahu kepadanya. Dibuang lamnya masih bunyi, huwa. Huwa itu siapa? Dia, dia itu siapa? Allah, huwa Allah. Allahu lillahi lahu, huwa Allah. Sehingga dalam sholat, dalam sholat yang menuju Allah, yang ku cari hanya ridho Allah. Illahi anta maksudi. Terus? Waridho kamatlubi a'tini mahabbataka wa mritaka. Ya Allah, hanya engkau yang kutuk. Hidup sementara. Apalah. Umur sudah 60 tahun. Dan 60 tahun lihat di kaca. Ya Allah, uban sudah tumbuh. Padahal tiap hari kita melihat. Ya betul? Wajah kita di tiap-tiap hari dilihat ya? Dilihat. Tapi kapan ibu berubah dari remaja jadi tua? Tanggal berapa? Hah? Kan tiap hari di Ini semua gak masa lalu nih. Ini kan garis-garis masa lalu. Nah sekarang berubah ibu. Jadi wajah kayak begini, teot kayak saya ini kapan? Gak tahu. That is life. Itulah hidup menipu. Jam berapa, tanggal berapa, uban mulai putih? Ayo. Ulang tahun tiap tahun tapi ulang udan nggak ada yang tahu. Itulah hidup menipu. Hidup sementara abadi ialah ah, Allah. Jangan tertipu oleh dunia. Ya. Jangan tertipu oleh dunia. Kehadiran di sini kita di sini jadilah diri kita sendiri seorang muslim yang tangguh kuat. Cari uang yes. Nanti kita bahas cari uang itu penting. Tetapi is not everything. Money is something but not everything. Yang everything apa bagi kita seorang muslim? Allah. Allah, you are my everything. You are my love. You are the only one. Saya ingin mendapatkan approval. Sehingga kalau saya menyimpang jalan Allah, maka saya menjadi jalan syaitan, nothing. Untuk apa saya kaya? Kalau akhirnya hidup di akhirat saya tersiksa di neraka. Ilahi las tulil firdausi ala ala aqua ala naril jahili Allah aku tahu aku banyak dosa setiap ku tengok masa laluku, malu aku menatap diriku. Aku berbohong pada istri. Aku berbohong pada suami. Aku berbuat dosa pada orang tua. Allah malu. Aku memang ahli neraka. Tapi aku tidak kuat masuk neraka. Maka ya Allah, Allah aku. Karena aku tidak kuat itu masuk neraka maka pengampunanmu yang ku harapkan istighfar istighfar jadi agar kita tidak menyimpang dari jalan nama Allah kita siapkan itulah zikir salah satu zikir itu istigh istighfar perbanyaklah istighfar Saudara-saudara siap istighfar banyak itu kalau dalam ilmu hikmah sufi ya. Kalau ilmu hikmah baca 100 kali, baca walaupun tidak ada perintahnya ya, tetapi melatih hati. Makanya orang-orang sufi itu kalau melatih muridnya baca istighfar seribu kali. Sudah, ulangi lagi. Sudah, seribu kali sudah, ulangi lagi. Hatimu sudah bertentram nggak? Sudah ada efeknya nggak? Jadi rupanya melatih ribuan, dua ribu, tiga itu melatih muridnya. Bukan angkanya seribu, dua ribu. Tapi istighfar itu ada efeknya pada hati. Karena astagfirullahaladzim itu hati yang bergetar. Kemudian merasa dilihat oleh Allah. Allah 16. Sehingga dimanapun Bapak berada, ada kamera ilahiyah. Antak budallah karena kata rusakan kau melihat dilihat oleh Allah. Hebat. Ada seorang wanita dan lelaki yang sudah mau menikah beberapa bulan lagi. Pacaran lah istilah. Masuk sepi. Makanya jangan berdua-dua beda muhrim. Sebab yang ketiga provokasi setan itu. Akhirnya, ah kita kan sudah tiga bulan lalu menikah. Gimana kalau kita kredit dulu Don payment, Ya. Tahu aja itu ya, kredit gagal Taiman ya. Akhirnya apa? Setan masuk, ya nggak apa-apa kan mau nikah. Si wanitanya sudah terbuka, lelaki sudah terbuka, sudah skin to skin. Wah dahsyat ini. Tapi begitu dia istighfar si wanita tadi, istighfarnya seperti Quran. Bergetar ha hati. Astagfirullahaladzim bang. Tiba-tiba dia sadar Allah melihatnya. Allah melihat kita bang. Astagfirullah. Kemudian dia berbalik wanita itu. Malu. Dia telanjang. Lelakinya juga rupanya sering ngaji di konjen ya. Jadi lelakinya juga istighfar rupanya. Aduh hebat itu. Astagfirullahaladzim Dua-duanya istighfar Sampai si lelaki berkata Ini akhafullah Aku takut sama Allah I am afraid of Allah Allah watching us Aja dia berbalik masing-masing Wanitanya menangis Sambil ngebetulin behaknya Lelaki ini juga Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Akhirnya dia lari berdua tidak menengok Nangis malu sama Allah Malu sama Allah. Sudah skin to skin. Dia tidak jadi berzina. Kemudian dalam hadis dikatakan dia termasuk itu dari tujuh yang dilindungi Allah. Saya berkata, ini orang katanya zina aja nggak boleh. Ini sudah mau berzina kok malah dilindungi Allah. Ini hadis palsu saya bilang. Ternyata Sahih Bukhari. dia merenung. Oh iya, tidak gampang melawan hawa nafsu. Ya, masuk surga itu. Kenapa? Karena orang kalau udah skin selanjutnya apa? Lips to lips. Kada lips to lips, look to look. Wah itu ah, udah hancur. Ya. lucu ya? Makanya itulah surga tidak gampang. Ayo di sini siapa? Pak Muazzam sudah telanjang nih di depan spill Britney spray, Britney spray ya. Sudah telanjang itu. Ayo, astagfirullah alhamdulillah. Makanya masuk surga karena istighfar, the power of istighfar, the power of zikir minazulumati ila ila nur. The power of zikir orang meninggalkan kegelapan menuju sorga The power of zikir dari bohong menjadi jujur. The power of zikir dari malas menjadi bagus. Inilah hablum minallah menjadi motiv motivasi. nggak ada yang ditakuti, nggak ada yang merasa takut miskin, enggak. Allah kaya. Ya Razak, ya Razak, ya Allah, ya Razak, ya Allah, ya Razak. Asmaul Husna ingin dicintai atasan, ingin apa? Kenapa enggak datang pada Allah? Wiridkan ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kenapa tidak Asmaul Husna? Mana kita pernah membaca nama Asmaul Husna? Swear, ibu-ibu kalau sudah wirid suka baca Asmaul Husna enggak? Apa? Hah? Kita jujur, Lupa kita baca nama Allah. Paling ya subhanallah walhamdulillah walailallah Allahu akbar. Kan masih banyak waktu. Suami pergi, ibu di dapur masih bisa lagi baca ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Salam, ya Mukmin, ya Roza. Banyak. Di bapak-bapak juga. Kenapa? Tidak usah pergi kemana datangi dia Allah. Kesulitan apapun yang Bapak hadapi, serahkan diri Bapak pada Allah. Allah, inilah hambamu yang kesulitan Allah. Seandainya engkau menimpakan beban terlalu berat bagiku, aku takut jadi kufur, jalan dari lusmu tidak kutapatkan. Allah, ihdinas siratul mustaqim. Saya ibu Al-Fatihah itu dahsyat. Unanasnya, saya kasih bahasa belum? Minallah. Karena kuncinya di zikir. Salah satu zikir yang orang lupa, zikir gampang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dahsyat, bahkan satu-satunya ayat yang menghantarkan bismillah itu suratnya ketika Nabi Sulaiman menundukkan Ratu sabah. "Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Kita coba Mulai hari ini semua apapun dalam hati atau diucapkan mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, merciful, compassionate, Allah. B orang sering mempersilakan dengan tetapi dengan itu harus getar dalam hati kita memulai artinya bi itu Bismillahirrahmanirrahim mulailah segala sesuatu starting by what you have start your motivations the first the primary the fundamental you have to start with the name the name of of Allah all your you are your motivation Allah Allah Allah Allah Sebab itu orang berangkat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu Allah. La haula. Hebat itu. Tapi saya yakin di sini kita nggak baca. Sometimes yes, my friend betul. Sometimes kalau lagi susah dia seorang Islam itu doanya kenceng. Kalau lagi gembira lupa, Yuk kita biasakan dawamkan. Dimanapun kita dapat baca bis, Bismillah. Berangkat dari rumah, mulai dari pintu rumah pak. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Bismillahi tawakkaltu Allah la haula walaku wata quwata illa billahil alil azim. Itu saja dulu. Mulai pelajaran saya yang pertama nih. Ini dulu. Saya ingin murid-murid saya nanti ini Bismillahirrahmanirrahim. Mau mau pulang juga Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di rumah Alhamdulillah. Mau makan Bismillahirrahmanirrahim. Mau apa Bismillahirrahmanirrahim? Tanamkan pada anak kita ya. Kenapa? Semua urusan nol di hadapan Allah nilainya tanpa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim jadi dokter sebelum nyuntik Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nih anak kita ada yang jadi dokter nanti ya. Dokter yang menemukan oh ini virus flu burung di belum kenapa nih flu burung? Ya, ya. Flu burung tapi burung saya flu banyak. Tapi kalau flu burung <laughs> salah gitu. Menemukan virus flu burung. Jago anak kita makanya Pak Ya, kaya alhamdulillah tapi ngoyongin jadi kaya di negeri ini susah bisa makan jadi alhamdulillah. Apa harus kita lakukan? Saving. Jangan dikit-dikit gosok kredit, gosok, gosok. Waktu gosok tuh setan tuh berbisik, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok gosok lagi, gosok lagi. Ujungnya nggak bayar, sengsara lagi. Kalau bisa hidup yang paling merdeka nikmat bahagia hidup apa? Gak punya utang. Hidup yang sengsara, jantung berdetak, kadang-kadang juga stroke sekali-kali. Eh, stroke mah gak ada sekali-sekali ya. Itu karena banyak hutang, tegang. Aduh, aduh, aduh. Jadi sudahlah, saving. Untuk siapa saving? Your children. Kalau dalam surat an dikatakan, hendaklah kalian takut kalau kalian mati, kalian tinggalkan generasi yang lemah, yang miskin, yang susah. Jadi kita kerja keras itu bukan untuk kita lagi, untuk apa lagi tah? Ya. Untuk anak. Anak nanti kita bahas betapa besarnya pahala mendidik anak. Ya, karena apa? Karena kita sadar zikir kepada Allah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim nanti kita bahas sayang tadi komputernya tidak jalan ke keunggulan Al-Quran. Semuanya itu pakai angka 19. Sampai Bismillahirrahmanirrahim hurufnya 19. Ya. Ba, sin, mim, alif, lam, lam, alif, lam. Jumlahnya 19. Ya. Jumlah surat berapa? Ayo jumlah surat, Ibu. empat 114. 144 sama fotokopinya bu itu fotokopi sih yang aslinya 114 tambah berapa surat jadi betul juga ibu ya ya fotokopi berapa jus itu 114 itu ternyata bisa dibagi 19 6 pokoknya semuanya 19 wah nanti nanti kawan-kawan kita tunggu lagi kalau diundang lagi nih ya kalau enggak ya keterlaluan itu keajaiban Al-Quran itu dahsyat. Nanti kita bandingkan dengan Bible. Nanti saya buat Bible. Sekalian kalau ada mu'alaf, silakan. Ya. Betapa hebatnya Al-Quran. Nah, sebab itulah. Ini jangan dianggap main-main. Kalau wirid bismillahirrohmanirrohim, kata orang ahli hikmah, itu lidah kita tuh mudah. Kata kalimatnya Nabi Sulaiman, bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, dan Zikir. Maka zikir yang paling bagus alfa ah, ilallah. Karena gemarkan membaca Al-Fatihah, ya. Baik, kita belum membahas masalah tafsir, kita ingin bahas masalah zikir Jadi zikir itu bukan menyebut saja, tetapi ujungnya zikir itu adalah menumbuhkan awal awareness. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Apalagi zikir banyak. Haukallah, tasbih. Apa tasbih itu? Kalau oh, tasbih apa? Tahmid. Apa tahmid? Alhamdulillah, takbir, tahlil, haukallah, la haula Basmalah banyak kan ternyata banyak e, zikir itu yang bisa. Mana dari mana saja? Karena dalam surat Al-Ahzab perbanyaklah zikir. Perbanyaklah zikir. Bahkan sholat itu pun adalah zi, zikir. Coba lihat surat Toha ayat 14. Ngapain kita sholat? Untuk apa sih sholat? Silakan. Surat 20 ayat 14. Siapa yang membaca? Kan siapa saja? Siapa yang membaca? Siapa? Ibu, ibu. Baca. Ada, ada di sini. Siap. ya. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Sem maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat aku. Laksanakan sholat untuk untuk ingat aku. Untuk mengingat Innani anallah la ilaha illa ana fa'budi wa aqimi sholata li zikri. Innani sesungguhnya aku. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan kecuali aku. Aku sendiri siapa? Allah. Beribadahlah engkau padaku, serahkan dirimu semata-mata kepada aku Allah. Kemudian wa aqimus Dirikan so, salat. Bukan kerjakan salat. Dirikan salat. Allah Allahu akbar Allah. Ya. Ah. Moving in salat itu baru doing salat baru buing. Jadi dari takdir sampai assalamualaikum itu baru habun minallah. Dari assalamualaikum sampai ketemu takbir lagi itulah habun minanas. Takbir sampai assalamualaikum itu baru membangun motivasi tapi dari assalamualaikum sampai ke tubuh ahlu nanas itulah aplikasi. Dirikan sholat itu dari mana kalau gitu? Dari takbir ketemu takbir lagi. Itu proses mendirikan sholat. Ibu sedang lagi dalam proses mendirikan sholat nggak? Hah? Iya, karena nanti akan ketemu takbir lagi. Itu su subuh. Jangan batalkan sholatmu hanya karena ucapan kotor di sini, hanya karena berbohong sama teman, karena bapak masih dalam periode sholat. Paham sekarang? Itu filsafat hakiki sufistiknya begitu. Ya. Sholat kita batal karena bapak berbuat bohong. Bapak batal karena bapak curang. Bapak batal, ibu batal karena selingkuh. Bapak. Sholatnya batal, ibadahnya batal. Karena tidak membuktikan aplikasinya tidak ada. So itu salah satu syarat untuk berhadapan dengan Allah adalah jujur dan benar. Setelah itu Rasulullah menerima Al-Quran, menerima sholat, beliau membangun dulu citra diri, self image beliau, apa gelarnya? Al Al Amin. Al-amin itu satu kata dengan al-iman. Orang yang beriman pasti aman. Al-aman. Orang yang aman barang dititipkan aman pada orang tersebut, maka orang itu berhak mendapatkan amanah. Orang yang amanah maka disebutlah orang al-amin. Seakan-akan, hei orang Islam sebelum kamu sahabat, jadilah al-amin dulu. Karena aku dulu juga sebelum diangkat jadi nabi, aku membangun dulu al-amin. Al-Amin ini yang hilang justru. Profesor, doktor, lulusan IAIN dari mana banyak. Tapi yang Al-Amin jujur benar sedikit. Pemimpin pinter di Indonesia banyak, tapi mungkin jujur dan benar sedikit. Padahal syarat untuk jadi muslim jujur. al A al-amin. Bahkan orang yang jujur itu akan berdiri duduk sejajar dengan Rasulullah dan Pak suhada dan para syiddiqin as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal bil ashar. Mereka ditempatkan di sisi Allah yang terbaik. Jujur. Harusnya kita ini lebih hebat dari siapa? Saya ke Cina ke Guangzhou. Saya diantar sama guide saya gitu kan. Saya lihat dompet, tas eh, agak kecil dari sini. Jatuh ada uang. Indonesia kan langsung berinisiatif dan menolong. Begitu akan diambil, ditarik. Jangan, jangan Pak, biar itu urusan polisi. Ayo kita pergi, berangkat. Jangan keganggu urusan kita. Tapi itu ya nanti ada yang ngurus polisi apa. Jam 7 malam balik lagi ke stasiun. Lewat jalan itu lagi, itu dompet. Masih ada, masih terkenang di saya tuh. Bu uh, kalau diambil kita banyak gitu satu sisi saya ngelamun. Hebat orang Cina ya. Akhirnya saya tanya, kenapa itu? Sekarang sudah law enforcement di Guangzhou hebat. Itu bapak ngambil nolong, bapak kantor polisi. Bukannya bagus, malah ditahan dulu. Sampai ketemu pemiliknya. Ya kalau nanti tercecer atau ada yang kurang satu saja, satu dolar saja, bapak jadi urusan sudah tapi saya mengambil hikmah di negeri komunis yang tidak ada Islam, yang semua cara dipakai kecuali hukum dia taati, disiplin ada. Kejujuran ada. Walaupun takut karena polisi, tapi at least ada. Masa kita yang Islam kalah sama yang begitu? Bahkan sekarang itu tidak ada korupsi sudah mulai menurun. Cina itu sudah nomor 20 sekarang. Bagus Cina. Kita masih juara, alhamdulillah. Gak bisa habisnya <laughs> sudah lima tahun juara ke satu terus korupsi. Malu sama Vietnamnya kalah kita. Pernah disalib Nigeria. Nigeria turun lagi nomor enam sekarang. Hebat Nigeria walaupun hitam. Ya. Hatinya putih, kulitnya hitam. Kayak saya, hatinya putih. Ya. Subhanallah. Ibu bapak sekalian, seorang perdana menteri datangkan kepadaku seratus peti mati 99 kusiapkan untuk para koruptor ditembak di Tiananmen satu untukku siapa tahu aku kalau sudah menjabat lupa daratan berkorupsi juga tembaklah aku pas seratus. Pak Cina Indonesia seratus peti nggak cukup Seribu peti mungkin gak cukup. jangan ya, hanya tukang petinya juga korupsi. Makanya alhamdulillah katanya di Indonesia saya sudah tidak ada setan. Minta pensiun dipercepat sama Allah. Kenapa? Semua sudah jadi setan. Pekerjaan saya sudah gak ada lagi. Ngapain gitu? Waduh. Jadi bagaimana mungkin menghadapi Allah kalau hidup kita jujur? Tidak jujur. Saya itu bapak ibu, please. Ya. Bukankah kita sudah dilatih di Amerika kejujuran? Disiplin, dilatih itu. Bawa ke Indonesia sana kalau perlu. Dilatih kita. Kok tiba-tiba saja ada sopan ikut berhenti gitu. Coba di Indonesia. Ya, buang sampah juga jadi tertib kenapa? Apa yang terjadi sebenarnya di negeri ini? Kok di negeri sendiri enggak? Kenapa sih? Law enforcement, hukum. Hukum kita tidak menganut kejujuran dan kebenaran. Sampai orang barat meladek kita, you can buy everybody in Indonesia. Menghina itu sebetulnya. Kamu bisa menyogok, bisa beli siapa saja. You can buy the law. Jadi orang ini satu, ini yang kurang. Islamnya hebat. Baca Yasin, yang uh, tiap malam Jumat. Ya kan? Tetapi kalau soal jujur dan ini belum tentu itu yang Bayangkan lima tahun masih jorok ke satu eh, corruption watch menganggap Indonesia malu gitu. Jadi kita back to basic sekarang. Islam itu bukan ritual, tetapi juga aktual. Islam itu bukan hanya sholat hablum minallah, tetapi juga hablum minanas. Makanya masuklah engkau di dalam Islam yang sebenarnya. Coba lihat surat Al-Baqarah 208 Al-Baqarah 208 silakan. Siapa baca? Ya, baca siapa? Angkat tangan cepet cepet cepet cepet. Yang duluan baca Al-Baqarah 208. Nah itu baca Bapak, Pak. Angkat tangan dulu. Bapak kira sama sama. Bismillahirrahmanirrahim. 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai hey, orang-orang yang beri beriman. Jadi Quran itu untuk orang beriman. Orang nggak beriman nggak Gak usah ikutin Quran gitu. Tidak mengatakan bahwa kalau di rumah gak ada baca Quran berarti tidak beriman nanti saya terlalu kasar gitu kan. Jadi ya yuhaladina amanu udhulu tuh fil amar masuklah engkau fisilmi kafah masuklah engkau dalam Islam secara kafah kafah kafatan harus menyeluruh, jangan sebagian-sebagian. Satu Islam suci mensucikan. Orang tua Islam, betulkah anak-anakmu sudah memahami Islam? Orang tuamu bisa baca Quran, benarkah anak kita di rantau ini sudah bisa baca Quran? Apakah kau merasa getir gak melihat anak-anak kita? Saya baca di internet remaja di di Amerika ternyata sekarang naik tingkat depresinya sehingga yang suicide tingkat bunuh diri menjadi naik juga. Hati-hati itu. Ya, jadi kita sebagai seorang muslim dari kecil tanamkan ada harapan Allah. Jangan takut dengan dunia karena ada Allah di hatimu. Tanamkan istighfar sehingga ketika engkau sedang berdua pun kita akan menjadi kuat. Sahullah. Bebas saya kemarin ngantar cucu saya ke rumah sakit. Itu ada anak. Masih mungkin saya nggak boleh tanya, tapi yakin itu masih SMA atau SMP. Hamil bu. Eh santai saja dia. Habis pakai sekolah, barang sekolah. Duh, auzubillah, jangan sampai ini moral seperti ini. Kenapa? Karena Percaya pada Allah mungkin, percaya pada Yesus mungkin, tapi perilakunya tidak sesuai, tidak online dengan Alkitab Allah Al-Qur'an. Sebab itu penting sekali mengajari anak Al-Qur'an. al mulanya hafal, tidak mengerti tidak apa-apa. Nanti sudah besar kita bahas satu persatu Al-Qur'an. Apalagi anak-anak di sini ya Allah. Hubungan-hubungan bebas. Tapi di Indonesia juga sama sih sekarang. Kemarin saya di mall naik lift, itu lift ada kacanya kan? Naik masuk duluan pakai koper. Terus masuk anak remaja, ciuman di hadapan ini pakai koper kopel tadi ini. Ciuman gak ada malu-malunya. Nauzubillah hanya koper saya buka. Buk, kamu. Nah, kalau kamu ya ini kan orang tua hargain dong. Oh maaf om, maaf. Eh ciuman lagi <laughs> kurang ajar saya. Bukan apa-apa lah, bahwa oh, saya kan tergoda. Kenapa apa? Waduh, alhamdulillah lift kebuka, kebuka keluar dia. Yang sesak napas saya bukan dia. Harusnya kan Subhanallah. Indonesia, Pak. Dan tidak pak, Ya Allah, Ibu, ngeri remaja kita. Soal itu Ibu, yuk kita bangun. Zikir ini bukan hanya untuk kita juga untuk anak. Ini remaja-remaja kayak gini hati-hati yang udah-udah. Ya. Biasa, mulai dengan biasa. Oh, remaja-remaja. Hati-hati remaja ya, pasti tahu. Jangan suka, mulai dari mudah saja. Mulai touching. Kan? Touching. Biasanya kalau sudah touching apa? <laughs> petting. Meluk biasanya. Kalau sudah petting, kissing. Hati itu. Makanya touching, Petting, kissing. Memang ada kissing nggak pakai petting? Wah ada pasti kalau kissing petting masa kissing nggak pakai petting? Uh, gak ada pasti gini kan? Hati-hati itu dari touching. Saya tuh berduaan itu dibudayakan lah, ya punya rasa hormat. Di, nih ada gadis-gadis kasih tahu ya, gadis-gadis. Hah? Aduh kacamata nih kok, kok kayak gadis semua ini. Kacamatanya salah itu. Kirain gadis ini. Ya. Jangan tanamkan ya. Kasih tahu, eh kornet di toko dengan daging yang digelar pinggir jalan itu lebih mahal mana? Kornet. Lebih bersih mana? Kornet. Perempuan yang dijilbab bersih dengan wanita yang di Alvarado yang tergeleleran itu, yang hey gitu. Bersih mana? Geleleran. <laughs> Lelaki yang bak milik ya jadi wisata dari sekarang. Sekarang banyak anak kita tuh ogah pakai nutup kerudung aja lah, gak usah berjilbab dulu mulai dengan kerudung dulu aja gak mau. Nah itu mulai dengan pemahaman sebenarnya. Gak bisa kita paksakan juga di negeri orang. Tapi kalau dari kecil kita bangun, kita bina, kita pakaian ya juga seperti itu, insya Allah ke atas itu gak ada masalah, Gak ada resistensi. Nah sebab itu subhanallah jujur, ya Benar, tanamkan pada anak kita sejak kecil cerita tentang kejujuran, cerita tentang Sobul Qadir jalan yang jujur. Ya, ketika dirampok malah bukannya menyembunyikan uang, malah cerita Sobul Qadir Jailani apa? Kamu ada uang nggak? Ada. Di mana? Di sini. Di mana? Ini dijahit di sini oleh ibu saya dijahit. Bayangin, perampok gue <laughs> bingung. Kok ada orang ini jujur? Kenapa kamu jujur? Betul, ibu saya bilang berkata yang benar dan saya tidak mau berkata bohong. Ini ada di sini. Nah, ini disampaikan kepada pimpinannya. Itulah. Siapa ini? Ya anak yang tadi itu. Diceritakan saya itu merenung pemimpin jahat. Selama ini hidupku penuh dengan kebohongan dan dusta. Kualitas hidupku lebih rendah dari anak tadi. Secara materi mungkin dia hilang, tetapi secara ilahi dia lebih mulia dari aku. Maka hari itu si pimpinan perampok itu bertobat kepada Allah. Hari ini saya akan jadi orang yang jujur dan benar. Bukan baik, jujur dan be benar. Al-haq, bukan al-khair, al-haq, benar. Ya, Bapak, jujur. Kalau mau selingkuh silahkan tapi jujur. Ya, jujur. Boleh selingkuh tapi ju jujur. Itu aja. Iya, ibu senang nggak? Ibu senang nggak punya suami jujur? Senang? Siap nggak menerima kejujurannya? <laughs> Makanya saya bilang kalau jujur, insya Allah. Jadi bapak nanti sama ibu, mah kata Pak Tot juga, papa harus jujur. Izinkan papa selingkuh ya. Wah itu jujur tuh suami. Ya, ibu juga, ya pak tunggu. Mama ke belakang dulu. Ngapain ngambil kampak sih ya? <laughs> Jadi kalau orang jujur mana mungkin berbuat jahat. Ini yang hilang kita, kejujuran. Soal itu sholat itu melatih keju, kejujuran. Melatih, melatih disiplin. Jujur. Sholat Isa empat rokaat. Enggak bisa lihat ke, oh, nggak ada yang lihat ini ah. Satu rokaat aja. Enggak ah. bisa. Allah watching us all the time. Kemudian kita harus disiplin. Jadi orang muslim itu seyogjanya orang yang paling disiplin. Kenapa? Tiap hari dilatih disiplin. Empat rakaat. Zuhur empat rakaat. Nggak ada diskon. Subuh dan sebagainya. Empat rakaat. Khusyuk. Allahu Akbar. Hati-hati dengan yang empat rakaat. Biasanya setan setelah atahiyat pertama masuk. Ya. Hati-hati. Setelah tahiyat bangun, hati-hati Allah Akbar. Nah, setan masuk biasanya. Di situ dia berkata, ini udah dua rakaat atau tiga rokaat ya? Ini dua rokaat atau tiga rakaat biasa yang empat rokaat Ya, maghrib jarang, tapi zuhur, asar, isya biasanya suka masuk. Hati-hati. Kalau isya, nah kalau subuh, masa subuh masih lupa rakaat ah keterlaluan. Dua rokaat kalau subuh mah masuk ya yang empat rakaat. Nah, Bapak Ibu sekalian latih diri kita. Baik. Saya ingin membahas masalah zikir sebetulnya kok lari ke sana kemari. Zikir. Zikir buat Quran, zikir buat Quran karena kita disuruh masuk Islam secara kafah menyeluruh, maka zikirnya juga harus berdasarkan Quran. Lihat zikir buat Quran surat Al-Araf ayat 205. Zikir. Siapa baca angkat tangan? Surat Al-Araf, surat 7, surat 7. 205. Paling akhir. Surat 7 ayat 205. Oke, silakan. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Oke, kira-kira jelas nggak itu ayat itu? Dan berzikirlah dan ingatlah pada Tuhanmu dalam hatimu dengan rasa rendah hati dan takut pagi dan petang. Jadi zikir itu yang disuruh oleh Allah itu harus gimana? Di situ dalam Quran itu. Ayo tadi yang baca. Jadi harus gimana tuh zikir kata Allah? Wazkur rabbaka fi nafsika. Dalam kau zikir di dalam hati, di dalam hati. Nah, terus dengan rendah hati, rendah hati dan rasa takut dan khufyah dan takut. tidak mengeraskan suara. Dunal jahri jangan terlalu keras. Pada waktu pagi dan petang. Iya, itu Quran. Itu Quran. Kenapa zikir kita pakai loudspeaker keras-keras disimpan di menara masjid? La ilaha illallah, la ilaha Sampai-sampai orang di pinggirnya pada gemeteran gitu. Ya. Ngeganggu orang tidur dan sebagainya. Karena kita Islam budaya bukan budaya is Islam. Islamnya masih ikut budaya. Ya, harusnya budaya Islam, Islamnya harus menjadi hutan budaya. Nah, kalau kita kembali pada Al-Qur'an, ternyata zikir yang bagus itu adalah zikir dalam hati. Dalam hati. Memang kita ustad, kita kenal dah ustad-ustad rame-rame, saya juga suka begitu. Itu dalam rangka spiritual exercise, melatih. Tapi prakteknya nanti praktekkan waktu sendirian subhanallah. Subhanallah. Tidak usah keras-keras. Jangan takut orang terganggu oleh ucapan subhanallah. Bahkan kalau ekstrimnya di situ wazkur robbaka fi fi di situ menunjukkan kedalaman di dalam fi nafsika di dalam hati. Jadi tidak usah di wadunal jahri satu jangan dikeraskan. Jadi itu saja sudah cukup. Jadi kalau ada orang di masjid, orang di masjid malah tidur. Belum tentu. Siapa tahu dia lagi zikir khofi nanya. Zikir tidak berbicara yang ada ya. Gitu. Kita kadang suka salah. Ada orang zikir gini dianggap ngantuk. Ada yang zikir, soleh banget tuh orang zikirnya sampai meleleh kayak orang tripping. Oh, terbalik. Dan zikir tidak usah keraskan. Zikir. Sebab itu, sebelum zikir setelah wirid mulai dengan isi istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bisa diteruskan. Aladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astaghfirullahal azim di kampung karena tidak tulisan biasa dinyanyikan itu untuk melatih murid-murid di, di imamnya dijaharkan astaghfirullahalazim diikutin astagfirullah jadi kalau dinyanyikan begitu malah hafal untuk nanti dipraktekkan waktu sendirian begitu astaghfirullahalazim istighfar Bahkan kalau kita dalam kesulitan atau merasa tertekan atau kehilangan sesuatu, doa-doanya sudah ada paketnya. Macam Nabi Adam ya, ketika uh, apa doa Nabi Adam? Robbana zolamna anfusana. Jadi ketika Nabi Adam makan buah holi, diusir, dipisahkan Siti Hawa di timur, makanya orang timur itu lembut-lembut. Adam di barat katanya, makanya orang barat maskulin. Itu ceritanya, itu tafsir saja, nggak ada beritanya itu. Ya. Selama 40 tahun dipisahkan. Kisahnya begitu, walau alam kebenarannya, ya. Pada saat seperti itulah Nabi Adam berdoa, Robbana ya Robbana Zolamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا terus وترحمنا لنكونن minal khasirin minal khasirin setelah istighfar doa itu yakin kepada Allah zikir di dalam hati yakin kepada Allah jujur hidup insya Allah apa yang susah bagi Allah wa malikal mulki tu'til mulka mantasya gak ada yang sulit Nabi Adam menangis Robana ya Robana. Eh, tidak sadar sampailah di apa? Kalau kita naik haji itu di padang Arafah itu ada apa? Jabal apa? Jabal Rahmah. Tempat pertemuan Nabi Adam. Artinya mentok Nabi Adam. Ya Allah, kabulkan doaku. Aku dalam kegelapan, ampuni aku. kuampuni dosamu Adam. Dan kupertemukan yang hilang kepada engkau. Tidak lama lagi sebelum tanganmu turun, maka engkau akan bertempur dengan yang kau cari. Maka sebelum turun, tiba-tiba di bawah ada Rabbana ya Loh, suara perempuan. Wah, pasti Hawa. Becek turun dari atas ke bawah. Wah, indah itu. Pas 40 tahun bayangkan itu gak ketemu. Di Padang Arafah. Hawa. Ada. Wah indah betul 40 tahun. semua sama Indah. Ini kekuatan zikir yang diyakini. Ya. Sampai-sampai mereka ada mawa ada meka hega ada metiar tiar. Jumpa di ayah Wah hebat. Itu kalau orang India gitu ketemu. Yaitu dramatisasinya begitu. Artinya apa? Zikir yang bagus di dalam hati. Zikir yang bagus kita yakin kepada Allah i, iman yang kuat dibarengi dengan sifat jujur dan benar. Tuh orang yang zikir dalam puasa doanya makbul karena waktu puasa apa? Jujur dan benar. Baik. Jadi kita masih bahas habun minallah bab zikir. Zikir. Silakan mau bertanya Ibu, Bapak sekalian tentang bab zikir ini, bab zikir. Pak Edot, uh, pertanyaan tertulis atau langsung Pak? Tertulis boleh, langsung juga boleh. Uh, langsung saja lah Pak, kalau tertulis kayak zaman ini aja. Oke, okay. <laughs> silakan Bapak untuk silakan minum dulu. Uh, eh, berapa pertanyaan dulu atau langsung Pak? Dua-dua aja Dua-dua. Jadi dua pertanyaan langsung dijawab untuk kemudian dua pertanyaan. Putra satu, ibu-ibu satu. Siapa yang mau mengajukan dulu? Ibu-ibu kalau begitu tentang zikir. Oke. Ibu Hajar. Assalamualaikum Pak Toto. Uh, saya ingat uh, eh, nenek saya waktu itu suka ngasih tahu kalau zikir baca ini seribu kali lalu ini berapa ratus kali gitu. Nah itu boleh atau atau budaya is, uh, apa uh, Islam budaya itu? Bapak-bapak sebelum dijawab, bapak-bapak ada Baik, sebelum membahas uh, zikir yang seribu kali tadi, tolong baca Al-Ahzab ayat 41. Siapa baca Bapak? Al-Ahzab ayat 41 kalau tidak salah. Surat ke-33. Surat 33 ayat 41. 131 ya, Pak? 33. Surat 33 ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Terus dialah Dialah yang beri rahmat kepadamu dan malaikatnya Memohonkan ampun untukmu Supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang yang beriman. Ah, ini zikir di sini. Jangan seribu, kalau bisa sepuluh ribu, kalau bisa sudah nggak dihitung lagi. Karena di sini ada tulisannya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, dzikran katsir. Zikir kasir, kasir tuh berapa kasir? Banyak, sebanyak-banyak itu seribu? Lima ribu? Sepuluh ribu? Tak terhingga. Relatif. Relatif kenapa? Makanya para kiai, para ulama melatih para santrinya dengan me seribu kali, seratus kali. ujungnya sebetulnya membangun kualitas ha hati. Bukan jumlahnya benar yang dihitung, tapi kualitasnya yang dilakukan. 100 juta rupiah bagi orang yang gajinya 1 juta banyak banget. 100 juta itu uh, banyak sekali. Tapi para bagi koruptor yang 6 miliar kecil. Jadi masalahnya bukan banyaknya sebenarnya kuncinya tetapi kualitas zikirnya ada dalam surat Al-Anfal ayat 2. Tapi seribu kali, lima ribu, sepuluh ribu tidak ada larangannya. Tidak ada dengar Rasulullah melarang orang berzikir seribu kali, berzikir lima kali nggak ada. Bahkan di sini ayatnya, hai orang yang beriman berzikirlah zikir yang sebanyak-banyaknya, bertasbihlah pagi dan petang karena huwaladzi karena mereka itu Yusoli alaikum mereka akan mengangkat engkau dari kegelapan menuju jadi kesulitan apapun Bapak habis sholat zikirlah. Habis sholat dalam sujud terakhir, sujud mintalah pada Allah. Jadi zikir boleh Ibu, nggak ada masalah silahkan. Ya. Sebagai tambahan misalnya, kenapa Rasulullah tasbihnya 33, tahmidnya 33, terus apa lagi? Takbir 33, kemudian ditutup la satu kali. Kenapa harus 33? Nah, itu rahasia ya. Jadi ujungnya sebanyak banyak. Silakan yang lain. Oke, okay. kebetulan suaminya Pak nggak terima tadi. Pak Haji baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Pak Toto saya mau nanya waktu uh, saya uh, zikir ya di masjid Haram itu memakai tasbih. Ada yang mengatakan bahwa Nabi itu nggak pakai tasbih waktu dulu. Jadi suatu yang tidak dilakukan Nabi itu suatu bidah. Jadi kita membuat-buat. Yang dia mau juga memakai tangan karena di tangan itu menjadi saksinya pas nanti di akhirat bahwa kita tuh berzikir. Itu menurut atau atau gimana gimana? Makasih sama teman-teman. Baik. Belum Pak, belum ada lagi. Ibu-ibu, mari ke maju lebih ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pertanyaan saya Pak, yang pertama Bapak tadi mengatakan saving, apakah saving dalam Islam yang ada interestnya itu bukan uh, boleh, tidak haram. Yang kedua adalah uh, kalau misalnya di sini kan di Amerika asuransi jiwa tidak boleh dianggap tidak boleh mempunyai asuransi jiwa karena jiwa kita tidak boleh diasuransikan. Tetapi kalau asuransi untuk pensiun maksudnya yang ada bunganya apakah itu boleh? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Baik, kita bahas dulu masalah zikir nih. Boleh nggak zikir pakai tasbih? Ada nggak larangannya dari Rasulullah? Secara tegas, haram, bid'ah atau apa? Satu. Ada sebuah eh, bukan hadis tapi amalan Rasulullah melihat orang berzikir dengan mengumpulkan batu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maukah kutunjukkan tunjukkan sesuatu yang lebih mudah daripada kamu mengumpulkan batu? Setiap tanganmu ada ruasnya. Berhitunglah dengan ruas tangan. Maka itu akan lebih mudah. Tapi tidak dilarang waktu orang lagi pakai batu. Jadi boleh gitu. Cuman kalau di Mekah itu kan alirannya aliran Wahabi, solawat gak boleh, kan mauludan <laughs> tidak boleh gitu. Makanya budaya di sana mati di Mekah itu. Baju aja di mana-mana orang Arab sama bajunya, gamis semua, Gak ada kreativitas lagi mati juga karena untuk apa lagi katanya gitu. Nah itu kritikan-kritikan akibat terlalu keras seperti itu. Tapi intinya para ulama pakai tasbih tidak ada masalah. Karena itu bukan masalah yang akidah, lebih menyalah kepada furu, pada hal yang cabang. Yang penting dia bersih, berzikir, tidak dipersoalkan apakah dia pakai tasbih atau tidak. Sekarang malah ada yang pakai mesin, cetak, cetak, cetak. Kalau saya anjurkan kalau sendirian bolehlah, tapi kalau di masjid yang dibawa itu ngeganggu tuh, cetek, cetek, cetek, cetek, cetek gitu. <laughs> Ngeganggu orang yang pakai mesin itu. Kalau di rumah sendirian bolehlah, ya. Jadi eh, nggak e, ada masalah. Eh, saya sendiri di Madinah pakai tasbih kok. Saya beli di situ, banyak di pinggir jalan pasar sing tasbih banyak. Silakan saja, yang penting zikir, jangan dipermasalahkan tasbihnya. Baik ini masalah riba, saya kira ada harus ada season khusus ya tentang zakat nanti, zakat dan riba. Riba itu sesuatu yang sangat e, dibenci Allah sebetulnya. Tetapi banyak reasonnya, banyak reasonnya. Makanya ada beberapa fukaha mengatakan kita ini di sini bukan di negara Islam, Sepanjang kita masih bisa berkelit dari hukum kufur yang membahayakan agama, silahkan. Tetapi kalau tidak, jatuhnya daroh, darorah, darurat. Orang yang darurat itu selalu memberikan timbangan amal lebih besar, yaitu zakatnya lebih, tidak hanya cukup 2,5 persen. Kalau bisa lebih katanya. Yang kedua, jangan menyerah dulu. Kalau bisa ada bank syariah, kenapa enggak? Kita cari bank syariah. Jadi usah upayakan dulu, usahakan dulu. Tapi kalau akan membawa mudarat yang lebih besar lagi ya jatuhnya darurat. Itu harus ada pembahasan khusus, ya nggak bisa sekilas ibu ya. Karena itu ada khusus tentang ekonomi Islam. Nanti kapan-kapan kita bicara tentang ekonomi Islam. Baik, tentang zikir ada lagi? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, dari tadi Bapak mengingatkan tentang zikir yang kentang sekali karena dan mengingatkan. Padahal ada zikir lagi yang lebih penting yaitu diaktualisasi daripada diri itu sendiri. Jadi tidak cukup hanya dengan mengingat saja Pak, tapi aktualisasinya itu yang esensi dari zikirnya itu. Tolong jelaskan arti hakikat yang sebenarnya dari zikir itu. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum Pak, masih ada satu Pak. Tapi saya mewakili ibu karena ibu malu. Ya. Pertanyaannya, Pak, saya berusaha jujur setiap saat memakai kerudung. Tapi sialnya, setiap melamar pekerjaan selalu ditolak gara-gara memakai kerudung atau tutup kepala. Setelah dicoba tidak memakai kerudung, kebetulan diterima. Jadi pekerjaan saya kira-kira dapat pahala atau ridho dari Allah apa tidak ya Pak? Terima kasih. Dari Eva katanya Hawa. Ya. Secara jujur sebetulnya masalah jilbab itu sendiri di beberapa para kiai ada dua pendapat. Apakah jilbab seperti yang Timur Tengah? Tutup leher persis? Ataukah cukup pakai kerudung seperti Bapak kalau lihat nenek-nenek kita, istri kiai kita tahun 45-an. Nenek kita dulu, itu nggak ada pakai jilbab. Semuanya pakai kerudung, kerudung. Bahkan Aisyah Muhammadiyah itu yang untuk masih pakai kerudung. Karena pada waktu itu menafsirkan surat kerudung jilbab itu asal menutup ini. Nah, setelah revolusi Iran transfer agama mulai terjadi. Maka sekarang ada petunjuk kerudung yang Islam itu seperti apa? Harus pakai. Sekarang ada gini soalnya, ada kasus. Orang Pondok Indah ibu-ibu orang kaya ngaji pakai bikini. nggak ngaji begini-begini, pakai sadar, pakai hanya pakai pakaian muslim. Ngaji lagi, masa ngaji pakai pakaian muslim kok rambutnya nggak ditutup? Pokoknya minggu depan dia pakai kerudung. Masa pakai kerudung saja, lehernya tidak ditutup. Udah mulai nih, dia baru istilahnya dia baru itu sibuk orang kaya itu. Akhirnya sudah pakai jilbab nih maksa-maksain supaya dia bisa diterima di jamaahnya. Akhirnya naik lagi. Ya kita sudah pakai cadar sekarang. Masa nggak pakai cadar? Ribet supaya si ibu itu akhirnya nggak ngaji-ngaji lagi. Dia balik lagi pakai bikini lagi. Nah jadi paham untuk menjilbabkan juga harus step by step, step by step, step by step gitu kan. Karena ini masalah dakwah, umat dakwah. Nah, begitu juga dalam masalah bekerja, kalau iman kita sangat kuat, jangan buka copot. Ya. Tapi takut tidak diterima pekerjaan. Allah tuh kaya. Gitu. Insya Allah. Banyak saya lihat eh, teman-teman saya orang Pakistan, teman saya dari Libanon bekerja, ada jadi dokter, Ngelabar pakai itu gak ada masalah. Ya, yakin. Ya, faidah azamta, fatawakal Allah jalan, go jalan. Tadi pakai begini saya, ah mencoba coba Diledekin tuh, di sepanjang jalannya diledekin. Anak saya, mau oh, kayak Agim, jangan dong, nanti poligami. Loh, anak saya tuh. Sampai di pengajian Yanti gitu lagi. Ini kayak Agim, ya Allah. Pakai begini aja ribut orang kan. Lama-lama saya copot juga nih, saya pakai topi Nike gitu kan. yang bentar penting EGP ya emang gua pikirin. Yang penting yang penting saya pakai bismillah gitu, yakin. Ya. Tapi saya yakin ibu gak semudah itu memang. Apalagi pekerjaan. Hidup bekerja juga niat ibadah, memberi makan kan ibadah juga. Jadi takaran ijma'nya, takaran ijtihadnya, ya udah saya buka. Daripada anak saya lapar, bukankah saya ini juga dalam rata ngasih makan? Gitu ijma'nya. Tetapi kalau bisa jangan dibuka. Allah Maha Kaya kok. Ya, tidak tidak bisa jadi excuse setelah dibuka malah diterima. Setelah diterima pakai pakai lagi kerudung nggak ibu? Atau malah mau dipecat? Wah, kamu harus telanjang. Kalau nggak saya pecat. Wah, daripada dipecat mending telanjang saja. Sudah telanjang, wah kamu gak bisa kerja ya, harus habis telanjang apa tuh? Nah itu berarti memang bukan cinta pada Allah, cinta pada peker, pekerjaan. Jadi ekstrimnya, yes oke okay, kita siasati. Selanjutnya kembali dong pada siroto musakin jangan kebabla, kebablasan. Saya itu memang berat para ustadz menceritakannya. Kalau langsung begini dianggap ekstrim, dianggap pengen main gitu kok kok begitu gitu kan nah, berat jadi ustadz di kalau pertanyaannya misalnya begini makan di sini kan halal haram tuh bingung itu jawabannya ustadz mah ya kan di sini makan apa ada daging dipotong dan disulai rohim belum tentu kan nah jawabnya gimana kan susah juga gitu. jadi baca Bismillahirrahmanirrahim tapi kalau ada ya, toko yang halal jauh misalnya beli sebulan sekali daging halal kan gitu Berkorban sedikit demi hak halal. Kenapa? Karena doa orang yang halal itu langsung ke langit itu. Mungkin doa kita banyak tidak diampuni Allah, tidak diterima karena mungkin masih ada benda haram. Sebab itu mensiasatinya bagaimana? Ya puasa. Puasa waktu berbuka pilih yang halal. Jadi antara darurat dan maslahat, darurat dan manfaat itu ditimbang. Ya, baik mudah-mudahan ibu tetap pakai jilbab ya. Setelah diterima itu, setelah diterima apapun yang terjadi jilbab udah. Tapi satu jilbab itu membawa nama agama. Jangan datang terlambat. Kepala di jilbab, kaki datang terlambat. Kepala di jilbab, prestasi membleh, malu kita. Justru karena berjilbab tunjukkan bahwa Anda mewakili Islam di kantor itu you must be the best among the best. Harus tunjukkan mereka, look, I'm Muslim, I'm proud to be Muslim, I'm Muslim, I'm happy to be Muslim, I'm number one. Justru karena berjilbabnya itu prestasi kita lebih unggul daripada orang yang tidak berjilbab. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan kuat pada ibu tadi. Baik yang lain, habis ya lagi pertanyaan dari dan belum dijawab. Apa tadi? Biasanya tayamum Pak kalau beliau tanya nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah iya, zikir Pak, iya. apakah yang cukup dengan mengingat Padahal zikir yang sebenarnya adalah aktualisasi dalam kehidupan seharian. Hmm. Zikir tadi kan? Kalau berzikir menyebut nama Allah baru habli mina minallah. Kalau zikir bilisan atau bi, binafs atau bi kolbi itu baru hablu mina minallah. Belum selesai baru hablu mina minallah. Zikir itu justru kelihatan aplikasinya di dalam habu mina, Saya berzikir maka keluarlah di sini saya berfi, berfikir. Zikir subhanallah maha suci engkau ya Allah Allah dipuja dipuji nggak dipuji pun tetap saja suci. Waktu subhanallah maha suci engkau ya Allah tergetar hati kita pantaskah aku yang Baru kau terima Allah Maka sucikanlah aku Sebab itu aku akan tunjukkan dalam aktualisasi Abu Nanas Biasa menjadi suci atau bersih Alhamdulillah kita puji untuk Allah Aku tidak ingin menjadi korupsi merampok hakmu Karena puji itu punya engkau Saya itu akan bekerja di hadapan manusia ini Bukan karena mencari apa-apa Kecuali mencari doa Allah jadi zikir itu belum selesai sebelum dibuktikan di dalam hablum minanas. Jadi sekali lagi, zikir itu motivasi, amal sholat itu adalah apli, aplikasi. Mana sholatmu? Katanya salat, salat ditutup assalamualaikum. Kok malah kamu bikin kerusakan? Maka gugurlah sholatmu. Assalamualaikum, mana sholatmu? Kok kamu berkata bohong? Gugurlah sholatmu. Ingat Pak, bahkan orang sholat pun tidak masuk surga, malah di, diancam neraka wel. Ada gak tuh ayatnya? Apa tuh? Fawailul lil musallin alladhinahum Fatihim sahun. Kenapa masuk wel karena dia sholatnya lalai. Lalai itu apa? Kamu tuh sholatnya bohong. Aplikasinya mana? biddin buktinya <laughs> orang miskin tidak kamu kasih makan. Orang kebanjiran di Jakarta nggak ada yang nolong, orang di editnya eh, dolar nggak ada yang ngirim. Wah, katanya sholat. Nah, gitu misalnya. sana, Lenteng Agung bukan LS ini. Jadi subhanallah, jadi zikir itu belum selesai sehingga dibuktikan di dalam hidup kita sehari Saya itu mulailah dengan bismillah segala. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan mau bercampur dengan istri pun bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak bisa, baca doanya. Yakin di sini banyak yang nggak berdoa itu. Wah, berdoa, berdoa, berdoa, kuat, bismillah, bismillah, bismillah, cepet dong mas, bismillah saja, bismillah, ya, cepet, cepet doa, oh, istrinya juga gak siap. Ya. Jadi zikir di mana saja. Ya berada? Jadi aktualisasinya justru puncak dari zikir. Satu ada zikir di kolbi, ada zikir di amali. Ada zikir dengan hati, ada zikir dengan amal. Hati awal motivasi. Ya. Baik. Ada lagi? Ini mungkin pertanyaan terakhir, Pak ya. Baik ya. E, pertanyaan terakhir dua dari Bapak dan dari Ibu. Ibu sudah ada, Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bapak Ustaz, saya mau nanya masalah istighfar aja. Maksudnya uh, istighfar itu ada yang bilang katanya saya habis sholat itu membaca istighfar itu tiga kali. Kalau umpama ada yang lebih dari tiga kali, umpama uh, ada waktu, jadi bacanya seratus kali, itu bagaimana Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ada Bapak yang bertanya? Satu, dua, empat, nggak ada. Baik, Ibu, Bapak sekalian, istighfar bagian dari zikir. Surat Al-Quran tadi Al-Ahzab ayat 41 Ya yuhalladzina amudkurullaha dzikron katsiran. Hai hey, orang yang beriman, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Tidak-tidaknya yang disebut banyak itu lebih dari satu. Jadi kalau bisa bu, ya istighfarnya tiga kali lah minimal gitu. Jangan cukup satu kali. Astagfirullahaladzim. Cukup, kurang membekas. Tiga kali kalau membuka tambah lagi sepuluh. Kurang juga seratus kali satu putaran tasbih kalau Karena zikir itu niatnya sehingga aku merasakan ya Allah. Nah, Sebab itu sebaik-baik supaya mantap istighfar kita, membersihkan diri kita, Bapak memperbanyak doa tobatan nasuha. Ada doa tobatan nasuha coba lihat ada di surat At-Tahrim ayat 8 nanti ya. Surat At-Tahrim ayat 8. Robbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli sayin qadir. Itu doa orang yang bertobat. Insya Allah zikirnya menjadi sangat mudah karena merasa diri kita sudah membersihkan hati. Tadi di sana di sudah ketemu? At-tahrim Ya yuhalladina amanu tubu taubatan nasuha. Terus ke bawahnya nanti ibu ketemu nanti di sana doa. Udah ketemu? Nah, yang terakhir itu di, dihafalkan di situ kan ada. baca Pak? Ya silakan. Ada yang mau baca cepat angkat ah, tangan. Ini aja dibaca rame-rame nih. Ya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana أتمم lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir Coba ini diwiridkan itu untuk pelembut hati. Karena itu panggilan ayat yang pertama ya yuhaladina amanu tubuh taubatan nasuha. Jadi doa taubat nasuha kalau kita nggak kuat istighfar banyak ini ya Robbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli Sayyid Qadir. Surat At-Tahrim ayat 8 yang terakhir. Rabbana atmim lana نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير Itu doanya orang yang menyesali dosa Ibu Mungkinkah besok kita mati? Nanti malam? Dua jam lagi? Mungkin saya itu perbanyaklah zikir kita pada Allah, khususnya doa taubatan nasu nasuha. Hidup di kedipan mata ya Allah cepat. Ada yang kenal wajah kakek? Masih kenal nggak? Namanya? Masih. Sekarang saya tanya, kakek kakeknya kakek? Gak kenal. Padahal tanpa dia kita nggak ada. Tapi kenalkah wajah kakek kakeknya kakek? Enggak. Di mana kuburannya? Enggak tahu. Namanya seperti apa? Enggak tahu. Ya Allah, betapa sombongnya kita. Tanpa dia kita enggak ada. Nanti kita juga begitu cucu cucunya cucu kita. Enggak akan ada yang kenal. Nyari kuburan kita pun enggak. Hidup life is nothing. Pantas kata Rasulullah, celupkan ujung jarimu ke samudra. Angkat tanganmu, maka air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia. Samudra di hadapanmu itulah akhirat. Kenapa kau tergoda oleh yang sesaat? Kejarlah yang sana abadi yang banyak yang hidup. Tubuh bakal mati hancur. We are skeleton, nothing. We all seem like monkey. Kalau mangki mati, tengkorak nggak? Jadi tengkorak sama. Tapi hidup yang abadi adalah ruh. Kalau metriknya, nah, mana Pak Mazan? Kalau MBA kan begitu kerjanya ya. Kalau tubuh itu dari tanah. Keluar jadi bayi, bayi, baby, remaja. Tapi akhirnya apa? Tua, turun lagi jatuh, kembali ke, ke tanah. Tapi ruh yang inna illahi wa inna ilaihi rajiun itu tubuh atau ruh? Ruh. Karena Allah itu bukan bumi, ruh itu ruh di sana, maka ruh itu dari langit. Ditiupkan dari langit kepada rahim, naik lagi ke, la ke langit. Jadi ruh itu kemana nanti walau alam misalnya. Di tanah ruh kita enggak. Tanah itu tempat bangkai, sudah nasing. Ruh itu sam, somewhere kita enggak tahu. Jadi perbandingan metriknya seperti ini. Kalau tubuh tubuh down habis hana musko. Tapi kalau ruh dia abadi naik ke atas. Saat itu kita selalu Robbana atmim lana nurrona waghfir lana innaka ala kulisin. insyaallah. Hidup depan mata, apa yang kita sobongkan mending dirantau orang ini kita mendidik anak dengan baik, jadikan pengajian motivasi sekali hidup penuh arti. Ya. Maka ada ada puisi bagus sekali di situ. Dalam saya bawa buku cuman sudah habis tadi pengajian tadi tinggal tiga biji. Itu ada puisi Gubahlah dunia dengan prestasi Jadikan hidup penuh arti Kalau kau sudah punya arti Bolehlah bersiap untuk mati kalau toh mati, barulah basahkan bibirmu memuji ilahi Robbi. La ilaha illallah. Ibu, sebentar lagi kita. Sebentar lagi. Soal itu, kalau kita berdoa, maka doakan orang tua jangan lupa. Ada hadis yang mengatakan, jangan kau berharap dapat kiriman dari anakmu. Maksudnya kiriman nanti waktu di akhirat, Apabila kamu pun setelah hidup ini tidak pernah mengirim untuk orang tuamu. Padahal anak itu aset. Barang siapa yang membaca doa dengan istighfar tiga kali minimal, istighfar. Astagfirullahaladzim, tiga kali minimal. Kemudian dia disampaikan untuk doanya kepada orang tuanya telah meninggal. Rabbi gifirli wali daya. Maka katanya di alam barzah, alam barzah itu bukan di alam ah. Di ruh, di alam ruh, alam barzah. Maka orang tuanya itu ternyata masih diangkat, Pak. Ditanya, "Kenapa engkau terangkat?" Aku dapat doa dari anakku. Orang-orang di sebelahnya bergelantungan di pintu barzah menengok mana doa dari anakku. Mana doa dari anakku? Budi, Teti, kok kamu asik sendiri di LA? Mana doa untukku? Aku di jeruk purut ini. Ternyata naik ibu. So itu ajaran pertama pada anak kita Robig Fili wali wali daya. Ah, tanamkan, tanamkan pada anak. Belajar dia Robig Fili wali wali daya. Wahamku, udah bahasa udah bahasa Amerika. Waham humma kama nggak terserah. Nanti kalau sudah besar diluruskan. Ya, jangan sekarang masih gitu belajar. Tapi Robin Fili wali wali daya. Ibu penting sekali istighfar, zikir. Tetapi doamu ada tiga doa katanya. Salah satu tiga doa yang yang bagus akan dikabulkan. Periksa makananmu setelah itu kalau bisa puasa Senin Kamis, waktu puasa itu kita berdoa. Maka doa itu mak makbul. Yang kedua setelah beramal soleh. Amal soleh itu apa? Sedekah, nolong tetangga, ngasih informasi pekerjaan, dan sebagainya. Itu juga salah satu amal soleh. Jadi bukan ngajinya saja kita ketemu di konjen itu pertemuan silaturahmi itu. Bahkan dilatih belajar punya kartu nama. Walaupun tidak punya pekerjaan punya kartu nama, dibiasakan modern tuh Islam itu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Sudah punya kartu nama saya? Ini nama saya. Ya. Kode area code-nya Di sini. Oh, ini juga saya. Ngobrol. Setelah itu selesai apa? Telepon. Soal silaturahmi kalah sama Jepang kita. satu bekas bisnismen dulu ya. Itu kalau orang Jepang, kalau dikasih kartu nama orang Jepang jangan langsung masukin kantong. Itu nanya penghinaan. Bapak baca dulu. Oh, nakama, Nakayamasan, hai. Nakayamasan, uh, operation manager, hai. Uh, Sony Limited, hai. Dia senang kalau dibacain ibu. Nah, terus dia baru kasih kartu nama kita. Toto Santasmara, hek, Hai. Oh, direktur bank, hek, Hai. Wah, gitu itu hak kan gitu juga. Ya. Jadi masa kita katanya silaturahmi itu penting. Oke. Okay. Ibu siapa namanya? Kenal nggak ibu yang baju merah? Ibu itu kenal nggak baju merah? Siapa namanya? Yang itu ini yang yang baju merah belum tentu. Ibu, ibu Nita kenal nggak sama itu? Nggak tahu, jauh nggak kelihatan. Di sini sekian banyak kepala belum tentu hafal satu persatu. Coba dibacain nama bapak ini dari sini. Bapak siapa namanya? Enggak ada yang kenal. Jadi kita ini kerumunan sebetulnya bukan jamaah. Wong kita enggak saling kenal. Ini oh ini tahu Sri Silaturahmi Ibu Mariam ya. Nah Ibu Pak yang Bapak tanya tadi itu baru datang seminggu Pak. Betul Mas? Jadi belum dikenal oleh kita Pak. Oh gitu. Ya harus dikenal namanya siapa? Pak Hamdani kenal semua Pak. Biasanya pengen sendal Pak. Ham, Hamdani ini siapa? Henry, Hamdani, Sofian, siapa? Pernah lupa saya, masa. Baik, maksud saya Bagaimana jamaah kita itu jamaah yang kita kenal, bukan hanya nama, tapi hatinya dikenal. Salah satu yang menggugurkan persaudaraan, yang menggugurkan iman ini. Salah satu jamaah di sana di Afrika dulu itu suka betul ngegosip. Jeng jeng, iki lo. Ah, jeng, iya tuh jeng, iki lo. Lah yo iya, troe setik tapi kok nganggo mobil. Wah, korupsi. Jangan-jangan di Alvarado kawin palsu, kok. Wah. Itu itu penyakit jahilnya itu. Mulai hari ini never ever menjelekkan orang lain. Never ever ngerumpi orang lain karena itu akan menyebabkan orang segan ke majlis taklim. Ah sebenarnya apa malu aku kenapa mobilku kok Lamborghini malu, oh, malu Lamborghini. nah, karena suka dirumpiin. Ya Ibu. Jadi maksud saya, yuk kita semua saling apa ya akrab. Selalu ucapannya, Bu, kira-kira apa kesulitan Ibu yang bisa saya bantu? Saya kebetulan gini loh Bu, gitu. Itu indah sekali. Dan kalau berbuat sesuatu nggak usah kita menceritakan, biarkan orang lain yang menceritakannya tentang kebaikan kita. Saya senang sekali kalau saya selalu mendengarkan Pak Toto, saya dengar loh ada orang jago loh. apa? Di sini tuh jago pijet. Jadi kalau ibunya bisa dipijet, wah gitu. Itu kan bagus. Informasi sekali pijet 50 dolar. Banyak loh ada tukang pijet di sini bolak-balik ke Indonesia hanya mijet. Keliling saja mijet. Itu informasi kan. Nah baiklah ibu sekalian mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan hati, ngaji kita ini ngaji yang haus. Nanti ibu akan ketemu Ustadz A bilang B, B bilang C. Dosa bingung. Itu nanya taf, tafsir. Kalau mau jangan sebutkan nama ustadznya. Pak, saya dengar ada orang berkata guru saya itu dulu ngomong begini. Kok begini? Mana Pak pendapat Bapak? Jangan di, diadu. Pak Ustadz Ahmad bin Jabal itu bilang begitu, bapak katanya salah, oh ngadu domba itu Nggak boleh itu. Nanti bisa saja karena namanya tafsir bisa berbeda. Jadi prinsip jamaah nanti kita bahas ta'awun, takaful, ta'aruf. Kita harus saling tolong menolong, takaful saling membela, ta'aruf saling mengenal. Bukan mengenal kebahagiaannya. Kalau perlu aku mengenal rintihannya. Mengenal betapa dia orang susah, cuman malu pada dia ahli ibadah. Aku akan bantu dia suatu saat. Saya rindu, saya ingin konjen Los Angeles ini di taman miniatur jamaah Islamiyah. Bukan Al-Qaeda ya, jamaah Islamiyah itu. Dimana saya kalau datang ke situ, aduh, rindu gitu. Senang ingin balik lagi, damai. Itu yang dicari. Insya Allah ini akan menjadi sebuah model mudah-mudahan. Baik ibu sekalian sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan doa. Pak sebentar ada ya, interrup. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Maaf ini bukan semacam suatu pertanyaan Juga bukan suatu nasihat Hanya saya ingin minta pendapat kalau yang saya lihat seperti Bapak yang tuliskan seperti gunung itu, itu perjalanan mati dan hidupnya itu kelihatannya kalau menurut saya Pak, membuat seorang muslim tidak semangat hidup Pak. Sementara Bapak tadi sampaikan kita seorang muslim harus motivasi. Pada pertemuan yang pertama Bapak mengatakan bekerja keras juga bekerja cerdas. Belajar keras juga belajar cerdas. Ada seorang ulama mengatakan kita harus dapat dua-duanya. Kita dapat dunia juga dapat akhirat. Kalau yang menurut pendapat saya Pak, hal seperti yang tadi Bapak sampaikan yang gunung itu membuat musuh tidak semangat. Contohnya begini Pak. Ah sakitnya males. Ntar lagi juga sama mati. Asal ah, mau nabung males juga mati, saya belajar juga males, ntar juga mati. Jadi membuat sang muslim kurang semangat hidup pak. Sementara kita ingin menjadi seorang muslim yang sejati mempertunjukkan bahwa ini loh muslim yang sejati mendapatkan dunia dan akhirat. Jadi itu sekedar pendapat saya tolong minta dijelaskan pak. Terima kasih pak. Waduh mohon maaf kalau tidak bikin semangat ya. Kalau gitu bapak balik aja. Di balik Bapak seakan-akan hidup selama-lamanya Gak mati-mati Supaya Bapak tetap semangat Bisa nggak? Saya tidak akan kuat, saya tidak akan kuat Jadi Bapak terus nikmati, terus hidup Gimana tuh? Iya. Baik, baik konteksnya beda. Jadi gini, harusnya ini bisa jadi semangat, Pak. Nah, saya ya? Pak? Pak Endon. Pak Endon, Pak Endon. Pak Gendon selalu tanyanya terakhir terus soalnya. Yang kemarin juga tanya terakhir juga. Ini kalau dalam logika gaya mementahkan. Jadi mementahkan sudah ceramah lagi kan capek Pak, bayarannya sama juga. Gimana kalau kita tunda bulan depan Pak Endon? Boleh. Kita tunda bulan depan ya. Sebetulnya ini bukan bukan menghilangkan motivasi. Justru dibalik. Karena hidup ini bakal mati, kenapa nggak saya tundukan dunia ini mati sekarang ini agar saya bisa berapa lebih ba banyak sehingga kalau saya besok mati saya masih masuk sor surga. Suatu saat namanya Khalid bin Walid itu seorang jago perang naik kuda bila ada orang tua umur udah tua udah bungkuk nanam korma pak turun dia assalamualaikum ya syekh dicium tangannya itu apa itu sopan santun kalau dia panglima dia enggak sama orang tua kok cuma dengan rakyat yang sudah rapuh pak maaf bapak lagi apa Anak muda, saya lagi nanam kurma. Bapak umur berapa? Umurku 85 tahun. Harusnya kan sudah siap untuk mati. Tidak harus nanam kurma lagi kan? Kalau kata Pak Gendot tadi. Tapi seorang tua ini enggak, masih. Bapak akan tahu korma itu 20 tahun. Betul, Bapak juga tahu. Lah ngapain Aku tahu umurku mungkin tidak lama, tapi selama aku masih hidup, ruhku yang menghidupkanku, aku terus menanam korma. Kormanya di dunia habis, aku tulangnya habis, tapi amalnya naik ke atas terus. Jadi yang berdiskusi akan berbicara soal amal, amal soleh. Gitu. Alangkah bahagianya kalau kelak aku mati. Nanti pohon tumbuh rindang daunnya. Para musafir duduk, melepaskan lelahnya, memijat-mijat kakinya, maka bayangan daun korma itu telah bersedekah kepada musafir dan itu akan dikirimkan kepadaku nanti di ruh sana. Alangkah bahagianya nanti kurma yang kuning itu dipatuk burung bernyanyi dia, burung yang lapar mengempani anaknya, maka lelahnya burung dan berkicaunya anak burung adalah ibadah untukku. Terharu sang jenderal Khalid bin Walid. Dia sadar kehidupan yang sementara itu jadi motivasi semangat hidup untuk memanfaatkan sebanyak-banyaknya, bekerja keras menundukkan dunia, bekerja jelas menguasai segala macam agar nanti waktu hidup yang sementara adalah tubuh, tapi amalnya penuh dengan amal soleh bangga Khalid bin Walid kemudian dikasih uang. Terima kasih engkau telah memberikan fatwa untukku. Ditolak. Aku datang sini untuk bertani menanam padi. Jangan kau rusak ibadahku dengan uang ini. Aku takut besok aku tidak ikhlas lagi menanam kurma. Aku takut besok aku berdiri menunggu musafir mencari orang yang akan ngasih. Tidak. Selama aku masih hidup, aku bekerja keras. Karena apa? Kerja keras cerdas naik ke langit, hasilnya tuh akhirnya akan habis. Bagaimana? Alhamdulillah. Panitia, tuh dengan saya artinya tambahlah amplop saya kan jadi dua itu. Oh. <laughs> baik. Terima kasih baik Bapak sekalian. Mari kita kita doakan kepada ini ada beberapa teman kita yang bahagia hari ini. Ada Amalia Purwanto yang berulang tahun. Juga pada Ibu Kartono, Ibu Kartini di Jakarta, Bu Jakia, Salim. Uh, semuanya dalam keadaan sakit ya. Yang kecuali Pak Amalia Purwanto. Kita doakan yang sakit semoga disembuhkan Allah. Istri wa anta syafi La sifani la sifauka sifaan lagi godiru sakoma penyakit yang tidak kembali lagi kepada yang berulang tahun semoga sisa-sisa umur atau umur yang akan ditempuh mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bil hakil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Muhammadur Rasulullah. Mari kita kaitkan hati dengan Allah. Hadirkan Allah di hati kita. Baca perjalanan hidup kita. Mau kemana kita akhirnya? Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Amin. Dosa yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Amin Ya Allah, ya Robbana. Amin. Hmm. Terlalu banyak kesalahan yang kami lakukan. Amin. Terlalu banyak kelalaian yang kami bengkalaikan. Amin. Terlalu sedikit ibadah kami. Amin. Terlalu sedikit amal-amal kami. Amin. Ya Allah, banyak betul dosa yang kami kerjakan, dosa karena hati kami. Kadang kami iri dengki pada orang. Dosa karena lidah kami, karena ucapan-ucapan kami. Ya Allah, kami malu ya Allah. Tapi karena engkau maha pengasih, maha penyayang. Ampunkan dosa kami ya Rabbana. Amin. Atmin lana nurana waghfir lana. Innaka ala kulli sayin qadir. Ya Allah. Sempurnakan cahaya di hati kami. Amin. Agar kami bisa menatap wajahmu ya Rabbana. Amin. Bukakanlah tabir, buangkanlah kemelut hawa nafsu kami. Amin. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu. Amin. Ibu yang mengandung kami. Amin. Ibu. Kenang wajah ibu kita. Kita kirimkan doa untuk ibu kita yang sakit. Amin. Ibu kita khusus yang telah tiada. Amin. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu bapak kami. Amin. Lapangkanlah alam barzahnya. Amin. Berikan cahaya dalam kuburnya, ibu, bapak. Inilah doa kami. Robin firli wali walidayya warhamhumma kama Ya Allah, selamatkanlah kami. Dimanapun kami berada, ini adalah rumahmu Tuhan. Kami semua di mana kami berpijak inilah tanah kekuasaan. Amin. Maka berlindung kepada Engkau ya Allah. Amin. Kuatkan hati kami. Amin. Persatukan hati kami. Amin. Jadikanlah keluarga kami ya Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah solihin dan solihah. solikan. ya Hayyu ya Qayyum. Ya Rahman ya Rahim. يا سلام يا مؤمن يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا, يا الله الذي خلق السماوات والأرض ارحمنا ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين Walhamdulillahirrabbilalamin Baik Bapak dan sekalian Saya juga mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan Tapi itu semua bukan sifat saya Tapi mungkin anggap saja sebagai style saya Mari kita tutup dengan Hamdalah dan bersolawat kepada Jujukan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi balighul wasilah Alhamdulillahirabbil alamin ila liqa masalamah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mohon dengan berdiri dulu uh, Terima kasih kepada Bapak Tata Tasmara